بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على Rasulillah wa ba'd Al-Mushahidun Al-Kiram Para pemirsa rahimakumullah Di dalam Al-Quranul Karim Surah Al-Baqarah ayat 183 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayyuhalladzina amanu Kutiba alaikumus siyam Kama kutiba ala alladhina min qablikum La'allakum tattakun Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan telah diwajibkan kepada kalian berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana telah diwajibkan kepada umat atau orang-orang sebelum kalian la'allakum tattaqun agar kalian bertakwa al mushahidun Al-Kiram dalam ayat ini menunjukkan akan kewajiban puasa Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkannya untuk kita semuanya. Wa kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan tidaklah untuk seorang mukmin dan mukminah jika Allah Subhanahu wa taala telah menentukan satu hukum maka mereka tidak punya pilihan kecuali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunya al Islam ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Islam dibangun di atas lima pondasi. Islam dibangun di atas lima pilar. Kata Nabi Muhammad SAW pertama persaksian La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Syahadatain yang ma'ruf untuk kita. Kemudian wa iqamis salat dan menegakkan salat, mendirikan salat. Wa ita'iz zakah dan menunaikan zakat. Wa saumi Ramadan dan berpuasa di bulan ramadhan, Wa hajjul baiti man istata'a ilahi sabila dan haji ke Baitullah Al-Haram Barang siapa yang mampu mencari jalan kepadanya. al mushahidun Al-Kiram dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Faman syahida minkum asy-syahra falyasum bulan Ramadan kami turunkan di bulan Ramadan Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk dan pembeda antara yang baik dan yang batil. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkum asy falyasum." Barang siapa yang berada di bulan itu, menyaksikan bulan itu, artinya dia tidak musafir, falyasum. Maka hendaknya dia berpuasa. Ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ma'ruf bahwasanya al-amru yaqtadil wujub. Bahwasanya perintah mengandung konsekuensi hukum yang wajib. Dan di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu dia menceritakan bahwasanya ada seorang Arabi, seorang Arab gunung, seorang Badu datang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, Ya Rasulullah, akhbirni ماذا فرض علي من الصيام أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام Wahai Rasulullah, kabari aku, beritahu aku apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk saya dari puasa. Maksudnya puasa apa yang wajib untuk saya? Kata Nabi Muhammad SAW, syahr Ramadan. Yang wajib puasa Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Kemudian orang ini berkata, hal alayya ghairah? Apakah atas saya ada kewajiban yang lain atau puasa yang lain? Kata Nabi Muhammad SAW, La illa anta tawwa'a. Tidak ada. Kecuali engkau hendak melaksanakan puasa-puasa tatawu atau puasa yang sunnah. Maka dari beberapa ayat ini, dan juga sabda Nabi Muhammad ini, dan cerita yang tadi saya sebutkan, kita mengerti bahwasanya puasa Ramadan hukumnya wajib. Bahkan para ulama bersepakat akan kewajibannya. Dan ini perkara yang sangat doruri, perkara yang sangat penting, perkara yang sangat darurat, perkara yang harus kita tahu. Anda Islam, Anda harus tahu akan kewajiban puasa. Bahkan perkara yang tidak perlu kemudian belajar terlalu dalam. Anda masuk Islam, Anda tahu akan kewajiban ini. Anda orang Islam, Anda harus tahu kewajiban ini. al mushahidun Al-Kiram Para ulama bersepakat bahwasanya yang mengingkari yang mengingkari puasa ini maka dia keluar dari Islam yang mengingkari hukumnya ya. Bukan orang yang kemudian masih meyakini akan kewajibannya tapi tidak puasa, beda. Orang yang masih meyakini kewajibannya tapi dia tidak berpuasa, asli karena dia malas, asli karena dia bukannya dia musafir, bukan dia tidak mampu dan lain sebagainya tidak. Dia mampu, dia kuat. Tapi dia tinggalkan karena kemalasan tapi tentunya dia masih meyakini akan kewajibannya, maka orang seperti ini tidak keluar dari Islam. Para ulama cuma berbeda pendapat bagaimana cara bertobat orang ini ketika dia sudah bertobat, bagaimana cara bayarnya. Wallahu a'lam bisawab. Tapi yang mengingkari tentunya, mengingkari akan kewajibannya, maka dia bukan muslim, dia keluar dari Islam. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam khilaf. Saya mohon maaf. Wallahu a'lam bisawab. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته